tapi orang yang beragama. Makanya sesungguhnya seluruh uh, aturan atau undang-undang yang ada di negeri ini tuh sesuai sih dengan uh, dengan prinsip-prinsip kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, bahwa kemudian ada beberapa hal yang sedikit berbeda itu sebenarnya kita lebih mengutamakan e, sebagai seorang muslim memang pasti mengamalkan apa yang ada di dalam kitab suci Al-Qur'an ya Bu ya. Nah, tetapi apa yang ada di dalam undang-undang kita itu tentu hampir seluruhnya sudah senafas dengan firman-firman Allah gitu. Misalnya undang-undang kita mengajarkan persamaan. Bukanlah bukankah Allah itu juga mengajarkan persamaan, ya? Eh, undang-undang uh, kita mengajarkan musyawarah. Bukankah kita juga menemukan di dalam Al-Quran ajaran tentang musyawarah? Ibu, kita aja ke anak-anak gitu kan. Walaupun yakin benar, kan gak boleh memaksakan diri harus bermusyawarah. Misalnya begini, kita lihat ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yaitu Ismail. Apakah langsung gini, Ibrahim sini sayang, coba berbaring, berbaring. Mah sini peso. Gitu. gitu nggak? Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya ini arofil manami ani azbahuka. Wahai anakku sayang Sinta. Jadi manggil anak itu harus dengan penuh sayang Sinta. Ya, nah, sekarang yang manggil. Oh, eh sini eh. Ah, <laughs> Gak boleh <laughs> kan gitu Jadi kata Nabi Ibrahim Wahai anakku tadi malam aku dapat wahyu Aku harus menyembelih kamu Pandur madataro Bagaimana pendapatmu Padahal yang yang yang diterima oleh Nabi Ibrahim Kebenaran bukan? Kebenaran Wahyu Allah Tapi tidak kemudian Sini sayang berbaring Kak aja disembelih Enggak Tapi Wahai sayang, tadi malam aku men, uh, ayah menerima wahyu bahwa aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Jadi itu contoh bahwa undang-undang kita itu mengajarkan musyawarah. Al-Quran juga mengajarkan musyawarah. Kita dalam hidup juga harus mengajarkan musyawarah nih. Untuk ibu-ibu yang masih anaknya masih kecil-kecil, masih muda-muda, itu kalau nyuruh anak les juga jangan gini. Pokoknya mama nggak mau tahu. Mama udah daftarin ke bimbingan belajar X. Mama aku mau pingin B. Enggak kata mama X X Nah, nggak boleh. Ya, itu berarti keluar dari undang-undang Al-Quran sebenarnya dari prinsip musyawarah. Saya hanya mencontohkan itu sebagian kecil saja. Islam itu mengajarkan persamaan, mengajarkan musyawarah, terus Islam itu mengajarkan penghargaan. Berarti apa? Kita harus selalu menghargai orang, gitu. Bahkan ketika kita ngajak kepada orang untuk berbuat baik pun harus menggunakan bahasa yang santun. Coba ibu, suami itu masih nonton aja ya, nonton aja gitu. Kata ibu tuh, ya, sholat dong nanti yang masuk neraka loh maksud ibu bagus nggak? Nah, tapi coba ganti ayah, mamah mau sholat barangkali ayah mau jadi imam, mamah itu kalau makmum sama ayah tuh nikmat, hmm. enak nggak? Nah, ini juga ada pertanyaan lagi mungkin dari mungkin ibu sudah paham ya bu ya intinya mungkin kita melaksanakan hukum dengan uh, sesuai dengan syariah yang sudah ada. Yang penting intinya kita sebagai warga harus mematuhi lah hukum gitu. Jadi, ya Mas ya? Iya, karena prinsipnya seluruh aturan-aturan yang ada di negeri ini saya pikir untuk kemaslahatan ya, untuk kemaslahatan e, memang di dalam Al-Qur'an tidak ada misalnya e, kalau ada lampu merah ibu berhenti nggak kenapa berhenti padahal di Quran nggak ada iya. kan ada gini loh kok kamu apa ngelewat gitu saja mana ayatnya di Quran mana enggak ada. nah, Tapi ingat itu kan untuk kemaslahatan. Tapi ada loh, ada juga maksud Di saat ada lampu merah nggak berhenti, ada ya ada juga. Innalillahi wa inna ilaihi <laughs> Masih jalan juga ada ayatnya tuh innalillahi. Iya. Iya. Baiklah Pak Ustadz ya sudah tersambung dengan uh, sahabat RDPI lewat telepon. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, saya Neneng dari Ciamis. Uh, saya yeah. jadi pengen curhat nih Saya tuh punya suami yang mau menang sendiri Dan rasa benar sendiri kalau saya ingatkan dia tuh malah marah. Katanya istri mah nurut aja. Tapi kan saya tuh sakit hati terus atau Ustaz. Karena saya merasa benar. Jadi gimana ya Ustaz? Apakah saya dianggap benar kalau nurut aja? Walaupun suami tuh sering pulang malam, nggak ada alasannya. masih makan juga pelit. Uh, saya mohon masukannya ya Ustaz. Jadi uh, gimana caranya menunjukkan siapa yang benar di antara kami. Gitu aja ya Ustaz. Iya Bu. Makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini merasa benar gitu. Padahal benar cuma satu ya Mas ya. Kalau benar dua-duanya namanya draw. Iya. Uh, begini Bu ya. Memang ada saat, ada saat kita uh, perlu taat kepada suami. Kan Bu kewajiban istri itu adalah apa katanya Bu? Taat pada suami. Tapi ada catatan kata Nabi, lato atafi maksiatil kholik. Kamu tidak boleh taat kepada makhluk yang menyuruh maksiat. Jadi ibu, maaf, satu saat ibu boleh ngotot. Boleh ngotot kepada suami kalau ibu benar. Dan boleh ibu nolak suami kalau suami ibu salah gitu loh. Kata suami ibu tuh, ya kalau ibu lagi nonton, kata suami, "Mah udah sholat belum?" "Belum." "Sholat dong, Mah." "Ibu wajib apa?" Taat, sholat ya, sholat ibu. Ya, Biasanya itu ntar gitu. Ya, iya, kemarin ntar, ntar, ntar. Tanggungnya belum kelar nih, ah. belum keluar nih makanya. Ah. Jadi ibu tuh wajib taat. Tapi kata kata suami mah mabuk yuk. Wow. Apa? Tolak. Walaupun dia marah, kamu gimana? Kamu nggak sayang suami kesama suami? Temenin aku mabuk, ayo. Gitu kan? Ibu harus tolak. Nah, jadi tadi kalau memang perintah suami itu benar, emang taat. Tapi kalau perintah suami salah, lato tapi fi maksiatil kholik, tidak boleh taat kepada orang yang menyuruh maksiat. Kemudian yang kedua, e, memang walaupun kita benar, benar itu, tapi tolong gunakan kata-kata yang memang santun. Itu yang diajarkan oleh Islam. Itu yang disebut dengan e, apa? E, nasihat yang baik hum apa mau idotil hasanah itu seperti itu. Jadi walaupun kita itu benar yakin, benar tapi cara menggunakan kata-kata itu harus bagus, harus santun, begitu ya. Ya, Pak kita sudah tersambung dengan sahabat kita kali ini lewat 3G, Halo. Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam. Dari Nizar, Pak, di Madura. Mau nanya ini, Pak Ya. Dalam hukum Islam, terutama masalah fikih dan muamalah, itu kan banyak pendapat berbeda-beda bukan hanya dari imam besar Maliki, Syafi'i, Hanafi atau Hambali. yang ada di dalam tubuh kalian ingin berbuat sedekah. Saat itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, asy'arun wahidun yuridu sadaqah?" Apakah sehelai rambut ingin berbuat sedekah? Rasulullah menjawab, "Iya, sehelai rambut yang Anda miliki ingin berbuat sedekah." Sahabat bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan kalimat yang indah, Al-i'tikafu bil masajid. Engkau duduk di dalam masjid, semua anggota tubuh yang anda miliki sedang bersodakah. Subhanallah, Bersodakah semuanya. Maka lihat kalau Imam Syafi'i, Imam Syafi'i begitu masuk masjid ada satu kalimatnya niat aku aku i'tikaf tapi disitunya dengan menyebutkan madum tupil masjid selama aku di dalam masjid mau satu menit dua menit tiga menit ini i'tikaf tidak ada kalimat itu. Iktikaf itu harus full. Iktikaf itu harus dua jam. Iktikaf itu harus lima jam. Tidak. Satu menit. Ikhwah, akhwat duduk dengan niat iktikaf makbul wa sahha iktikafu. Dia sahih iktikafnya. Subhanallah. Nikmat sekali kita sekarang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dengan nyaman dan indah. Insya Allah yang tingkat kita mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Insya Allah tidak lama lagi kita akan melihat yang namanya Muharram ataupun tahun baru Islam. Saya ingin bertanya kepada ikhwah-ikhwah, tahun baru Islam yang sebentar lagi kita akan pindah menjadi tahun baru Islam tahun berapa? 1431 Hijriah. Allahu Akbar. Kalau di tahun miladi 2000 berapa? 2000 masih 2000 berapa sekarang? 2009 sebentar lagi 2010. Iya. Saya usikum wa iya ya nafsi bi Allah Tahu nggak perbedaan kenapa miladi dan hijriah? Lihat, kenapa dikatakan miladi ataupun masehi dan kenapa dikatakan hijriah? Izinkan untuk disampaikan secara singkat di dalam kuliah kultum ini. Iya. Pertama dinamakan bulan hijriah. 1431 nanti sebentar lagi maknanya adalah 1431 tahun yang lalu Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Subhanallah. Jadi Rasulullah ini sampai ke kota Madinah kapan 1431 tahun yang lalu dan ini sahih benar adanya dan harus dilihat dalam sejarah tidak ada satupun yang menyatakan keliru benar semuanya coba sekarang saya bertanya kepada ikhwah akhwatillah tanpa mengulangi rasa hormat kami setelah Januari apa Februari Masya Allah setelah Oktober apa November kalau setelah Desember apa? Januari, semua hafal. Tapi begitu ditanya, setelah Rabi Utsani apa? Apa ya? <laughs> apa ya? Setelah Rajab apa? Apa ya? Subhanallah. Kemana ini pada hal yang benar itu bulan Hijriyah? Kenapa kita selalu bertotokan kepada miladi, miladi, gajian kantor miladi, perjanjian dengan sahabat miladi. Subhanallah, semua urutannya miladi, miladi, miladi. Kita tidak membiasakan memegang bulan hijriah sehingga kita tidak hafal bulan hijriah ujung-ujungnya ketika lebaran terkadang beda karena tidak terbiasa menggunakan bulan hijriah. Subhanallah. Siapa yang keliru? Kita sendiri umat mukminin mukminat yang keliru. Kenapa kita sendiri tidak pernah mengikuti bulan ini? Hakikatnya kita harus bangga terhadap bulan Hijriah. Tapi kenapa kita tidak mempelajarinya? Sedikit, sedikit sekali mungkin di antara kita, masya Allah, ikhwah, akhwat yang berbahagia, Mungkin kalau di data siapa yang bisa menghafalkan 12 bulan Hijriah ini yang tidak hafal bulan 12 Hijriah ini tidak boleh keluar dari masjid misalnya. Kira-kira yang keluar berapa orang? <laughs> Berapa orang yang keluar? Yang katanya mukmin, yang katanya muslim. Iya kan? Hijrah diperingati, hijrah diperingati. Bulan hijriahnya tidak pernah dipelajari. Ini sebagai kekeliruan terbesar. Semacam seperti anekdot, tapi kalau direnungkan benar. Kalau perubahan bulan hijriah itu setiap kapan? Perubahannya maghrib kan? Begitu maghrib tiba, tanggal berikutnya. Kalau bulan miladi, kapan berubah waktunya? Jam 12 malam. Itu mengikuti matahari. Ya kan? Kalau hijriah mengikuti apa? Bulan. Hijriah mengikuti bulan, ya. Miladi mengikuti matahari, ya. Tapi kenapa begitu kita katakan bulan apa sekarang? Jawabannya bulan Januari. Padahal Januari itu mengikuti peredaran matahari. Kalau ditanya bulan, jawab ini adalah bulan Zulhijjah. Ini bulan Zulqa'dah, ini bulan Muharram, ini bulan Safar. Kalau ditanya ini matahari apa? Bilang matahari Desember. Matahari Januari, matahari Februari. Kenapa kita memegang kepada matahari penyelusapkannya bulan? Coba renungkan ikhwah akhwatillah. Buka hati kita, ternyata Islam sudah mengatur untuk menyatukan umat di dalam bulan ini. Jujur kalau seandainya tidak ada bulan Ramadan, ada nggak yang memperhatikan bulan Hijriah? Tidak ada. Kalau tidak ada bulan Ramadan, tidak ada yang memperhatikan bulan Hijriah. Kalau tidak ada bulan Hijjah karena ada haji, tidak ada yang memperhatikan bulan apa? Tidak ada yang memperhatikan bulan ini. Tolong ukhuwah ataupun ikhwah untuk menjadikan ukhuwah Islamnya diantaranya satukan dengan bulan Hijriyah. Kalau Rasulullah hadir di tempat kita mungkin sekarang ini orang-orang nggak tahu bulan Hijriah mungkin menangis air matanya. Kenapa? Ini ada bulan-bulan yang benar, kok ambil bulan yang keliru? Subhanallah. Paling tidak sekarang ini kalau ada acara hari ini tanggal sekian Zulhijjah bertepatan dengan sekian Desember. Dikedepankan bulan apa dulu? Hijriah, jangan bulan miladi dulu. Kenapa? Karena membuktikan cinta kita kepada Rasulullah lebih awal. Subhanallah. Mungkin usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Kalau ada yang nanya, itu bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Zulfani, Jumadil Awal, Jumadil itu yang ngasih nama itu siapa? Mungkin ada bertanya begitu ya. Siapa yang kasih nama itu? Yang memberi nama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Ahlu Tarikh menyatakan itu adalah kakek kelimanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakek kelimanya Rasulullah. Ada yang bisa menyebutkan nggak siapa kakek yang kelima Rasulullah ini? Kita belajar sama-sama. Iya. Yang kakek kelima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita lihat. Yang pertama, maaf kita hitung semuanya harus sudah tahu. Muhammad Rasulullah bin Abdullah. Abdullah ini bukan kakeknya, tapi siapa? Bapaknya. Berarti kita hitung kakeknya yang kelima. Siapa yang memberikan nama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani siapa? Kakek Rasulullah yang kelima. Kita hitung Muhammad bin Abdullah. Abdullah ini adalah bapaknya. Yang ke pertama kakeknya Abdul Muttalib, ya bin Hashim iya lalu dengan mengatakan Abdul Muttalib ini kakek yang pertamanya Ab Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim subhanallah itu Hashim kakek yang kedua iya selanjutnya dengan mengatakan bin Fuhair bin Kusai bin Kilab berarti kakek yang kelimanya itu adalah siapa Kilab jadi kakek yang kelima Rasulullah inilah yang memberikan nama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, itulah. Lalu yang menentukan Muharram tanggal 1 itu merupakan bulan Hijriah, itu adalah Umar Ibnul Khattab. Umar Ibnul Khattab. Padahal Rasulullah sampai ke kota Madinah itu bulan Muharram atau bulan apa? Rabiul Awal. Rasulullah sampai ke kota Madinah bulan Rabiul Awal. Hijrah. Iya. Tapi subhanallah lalu dipilih oleh Umar Ibn Khattab untuk memilih bulan Islam mulainya dari tanggal 1 Muharram. Kisahnya bagaimana? Ketika Islam berkembang ke Persia, Romawi, ke Hijaz, semua Islam berkembang. Surat menyurat datang. Surat menyurat, surat menyurat, begitu kan? Begitu datang surat menyurat, Umar Ibn Khattab bingung. Ini kapan ya diterimanya ya? Ini kapan diterimanya? Ayo sudah kita bikin tanggalan Islam yuk. Ayo, kapan kita mulai? Dibikin. Kumpul musyawarah para sahabat. Ide pertama, bagaimana kalau kita mulai dari tahun gajah saja? Berarti kalau tahun gajah adalah hancurnya Abraham. Ah, nggak bagus, jangan. Bagaimana kalau kita mulai dari lahirnya Rasulullah? Lalu Umar Ibn Khattab Jangan. Kenapa? Itu tasbih bin Nasara. Itu akan sama dengan Nasrani nanti. Membandakan kelahirannya waktu apa Isa. Jangan. Mikir lagi, oh kalau begitu kita kita mulai dari hari pertamanya Rasulullah mendapatkan wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu kata Umar, bagaimana? Bagus enggak? Ah, jangan, jangan. Apalagi bagaimana kalau seandainya mulainya pernikahan Rasulullah dengan Khadijah? Tidak. Jadi kapan? Dinisbatkan atau dikuatkan oleh Umar, kita mulai saja kapan? sejak Rasulullah tiba ke kota Madinah. Bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Lalu Umar mengatakan, jangan Rabiul Awal, ambil saja bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ditetapkan oleh Umar ibn Khattab sebagai bulan hijrah tahun Islam. Subhanallah. Oh begitu ya bulan hijrah itu? Iya. Sekarang subhanallah usikub wa iya ya nafsi bitaqwallah. Sudah seberapa jauh kita mengetahui tentang bulan Hijriah ini? Apa yang telah kita lakukan terhadap bulan Hijriah ini? Kita sebagai umat mukminin mukminat, kenapa harus membanggakan bulan Hijriah? Karena satu di antaranya karena di situ ada saum. Tanggal berapa? Sembilan, sepuluh. Tapi kan yang benernya cuma 10 saja. Silahkan. Rasulullah tidak melarang kalau ikhwah akhwat ingin puasa 10 saja. Tapi Rasulullah mengatakan, Wal Yahudi yasumuna nabi wahdah. Orang Yahudi ini puasanya tanggal 10 saja. Maka ib'an wa bil Yahud untuk menjauhkan dari persamaan Yahudi, Rasulullah mengatakan mulailah dari tanggal 9. 9, 10, Sebagian riwayat kalau tidak bisa 9 10 ternyata 10 11 silahkan. Mau tiga-tiganya boleh silahkan. Namun yang jelas apa sih faidahnya? Faidahnya dengan mengatakan siapa yang berpuasa 9 10 Muharram ini apa yang dikatakan Rasulullah? Tukaffiru ankum dzunubakum sanatun nadiyah. Allah mengampuni dosa satu tahun ke belakang. Dosa satu tahun ke belakang. Allahu Akbar. Mari kita pikirkan dulu, jangan dulu dosa. Kadang-kadang kita terlalu rendah untuk berpikirnya. Misalnya, semuanya ini Masya Allah, giat. Ya mencari nafkah giat, ya ibadah giat. Misalnya bos kita bilang, besok ada bonus di kantor. Bonusnya itu sembako selama satu tahun ke depan. Jujur, mau diambil apa tidak? Mau diambil apa enggak? bonus satu tahun ke depan sembako gratis mau diambil diambil subhanallah sekarang bonus dari Allah iya bonus dari Allah satu tahun ke belakang diampuni dosanya mau diambil apa tidak mau diambil subhanallah sekarang ibu bapak ibu awat bicara aja uh bos gua mah baik banget kenapa bonus satu tahun ke depan apa sembako diambil kagak eh percuma dibicarakan Iya, percuma dibanggakan Muharram, Muharram, Muharram, tapi puasa enggak. Astagfirullahaladzim, apa yang dibanggakannya? Karena dibanggakannya di situ adalah apa tadi? Bonus yang namanya pengampunan dosa satu tahun ke Ambil itu. Ambil. Bagaimana caranya? Apakah ada ritual-ritual khusus di bulan Muharram ini? Usikum wa iya iyaya nafsi di Allah, Jangan bertasbih kepada ahli-ahli yang tidak benar. Mungkin di situ ada satu ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya yang dilakukan Rasulullah oleh sahabat, maka hindarkan saja. Paling tidak tanya kepada ulama, kepada masyayikh, kepada kiai. Pak Kiai, ini ada acara nih katanya menyebut muharam. Sohih enggak, Bener enggak dalam Al-Quran, dalam hadis ada? Kalau kata ulamanya, kayaknya enggak ada. Oh jangan. Oh tapi ada, Alhamdulillah tapi yang jelas. Subhanallah. Semuanya ketika bulan Muharram ini, takarub kepada Allah, introspeksi diri, berdoa agar yang ke belakang ini diampuni, yang ke depan ini jauh lebih baik. Iya. Lalu di situ sedang ataupun identik dengan kalimat hijrah, hijrah, hijrah. simple singkat saya sampaikan. Hijrah itu apa? Hijrah itu berpindah maknanya. Tapi tolong kasih garis bawah, berpindah dari satu yang jelek kepada yang baik, itu namanya hijrah. Kalau misalnya saya kemarin pindah dari mana? Dari misalnya ya, hijrah dari mana? Dari majelis ilmu ke majelis judi, bukan hijrah namanya. Dari yang jelek kepada yang baik hijrah, dari yang baik kepada yang jelek bukan hijrah namanya. Jadi kalau hijrah ini sesuatu yang jelek kepada yang baik, maka punten. Para ulama, salafus soleh, kalau sudah waktunya seperti ini, apa yang dia lakukan? Hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu doa yang selalu diajarkan di dalam Al-Quran. Dalam sholat kita ucapkan, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina siratul mustaqim. Itu perbanyak doanya. Ihdina siratul mustaqim. Ihdina siratul mustaqim. Jangan bilang, aduh itu mah basi doanya udah lama. Astagfirullahaladzim. Itu doa paling mantep, paling top, paling indah. Kalau bahasa kerennya paling top, markotop, surotop, surotop. Paling indah, kenapa? Tidak ada doa yang paling indah. Ihdina siratul mustaqim. Ihdina artinya apa? Kalau dikatakan tunjuki saja, itu bukan keliru, tapi kurang. Kalimat ihdina maknanya adalah tiga mengandung makna. Ihdina tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Dua, berikan aku kemampuan untuk berada di jalan tersebut. Dan ketiga, berikan kami istiqomah berada di dalamnya. Jujur, usikum wa iya nafsi di taqwa Sekarang ini, ada nggak yang, banyak nggak yang tahu kalau di blok A pasar ini, ya, di mana di pasar ini, di Tanah Abang ini, banyak nggak yang tahu ada masjid di sini? Banyak yang tahu. Insya Allah banyak. Tapi mana yang lebih banyak? Yang hadir di masjid atau yang tidak ke masjidnya? Pertanyaannya, mereka tahu ada masjid di sini mungkin, tapi tidak berangkat, baru dina saja. Ihdinanya baru tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Allah bilang, tuh di sana ada masjid tuh. Tapi nggak berangkat, berarti baru ditunjuki saja. Tapi berikan kemampuan untuk berada di dalamnya. Dan kemampuan untuk istiqomah selalu berada di dalamnya. Maka kalimatnya, ihdina siratul mustaqim. Itu doa yang paling indah setiap saat ihdina siratul mustaqim. Mudah-mudahan, tausiah singkat. Apa itu Muharram tadi singkat saya sampaikan. Dan mudah-mudahan semuanya diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan dan insya Allah Allah kabulkan permohonan kita. Nastaghfiruka wa natubu ilaika ya Rahman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min wa Allahumma inna nas'aluka ya rahmanu ya rahim salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut Allahumma ya rabbana hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab ya Allah ya rahmanu ya rahim inilah kami yang hadir di rumahmu ini ya rabbana mengangkat tangan memohon kepadamu Berikanlah kepada kami keberkahan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, siapapun yang hadir di tempat ini, yang mengaminkan doa ini, yang mendengarkan doa ini, apabila mereka dalam keadaan gundah perasaannya sedang dikungkung masalah, diterpa musibah, kami mohon kepadamu angkatlah dari berbagai macam permasalahan yang sedang dihadapinya. Siapapun yang hadir di tempat ini, yang mendengarkan doa ini, apabila memohon kepadamu agar keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kabulkan doanya ya Allah. Ya Rabbana, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Kami memohon kepadamu ampunan dari berbagai macam kekeliruan dan kesalahan yang telah kami lakukan. Terutama yang sudah berlalu. Ya Rabbana, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan jadikan 1431 tahun, 1431 Hijriah ini yang akan datang. Kami menjadi hamba-hambamu yang lebih soleh. Lebih khidmat beribadah kepadamu. Lebih khusyuk di dalam mengabdi kepadamu dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang kau satukan bersama kekasih kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma stajib doaana kami yakin apa-apa yang kami pinta pasti akan kau kabulkan karena firmanmu di dalam Al-Quran ud'uni astajib lakum mintalah kau kepada kepadaku niscaya aku akan kabulkan semua permohonanmu Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.